di 107.6 Radio Al-Hida FM Media Dawa Menjalin Ukhuwa Baik sahabat al FM semuanya dimanapun Anda berada Kali ini masih ditempatkan sahabat Arif Dan untuk kali ini sahabat Arif akan menghadirkan satu kajian siaran langsung Kajian malam di kediaman Guru Kita Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf Di Gang Bangawan Solo nomor 12 RT 6 RW 11 Semanggi Kidul Pasar Kliwon Solo Kajian membahas kitab-kitab salafun Solih bersama beliau Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgab. Langsung saja sahabat Arif beserta kru Al-Hidayah yang bertugas mengucapkan selamat menyimak dan menikmati. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan juga manfaat di kajian pagi hari kali ini. Tetap stay tune di 107.6 Radio Al-Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. Allah sesungguhnya sifat manusiawi itu satu eh, itu satu jenisnya. Artinya mata itu sama antara mata-mata muslim. Sifat kalau dikatakan nama mata Nabi Muhammad itu sama dengan mata kita, berarti nama mata Nabi Muhammad SAW itu semua sifat mata itu sama. Itu dikatakan Sayyid Muhammad. Jadi sesungguhnya sifat manusiawi itu satu jenis, tidak beda satu sama lain. Mata, telinga ini satu jenis. Mata punya mata, telinga punya telinga. Sama. Untuk sifat manusiawinya. Artinya mata itu sama antara mata muslim, mata Yahudi, mata Nasrani. Apa bedanya? Matanya seorang muslim ya moto, motonya seorang Yahudi ya moto, motonya seorang kafir ya moto. Apa nek terus Yahudi beda jenenge? Kan orang, -orang Beda fungsinya tidak sama, ya mata. Muslim ya mata. Cuma beda nek wong muslim mungkin nonton Quran. Nek wong Nasrani mungkin nonton Injil, kan Sama, jenis matanya sama. Dibedakannya itu nanti dari proses ininya nanti Jenisnya memang sama. Mata Yahudi kalau dikatakan sama semua mata bodoh Hati juga sama pada semua orang. Orang ini punya hati dan orang itu punya hati. Akan tetapi perbedaannya adalah bersifat maknawi yang terdapat pada mata, telinga, dan hati. Ini tentunya berbeda antara setiap orang. Begitulah sifat maknawi yang terdapat pada seorang muslim. Mata misalnya semua sama antara kaum muslimin Namun mata orang ini berbeda dengan mata muslim yang lain Tangan muslim ini berbeda dengan tangan muslim yang lain Penglihatan muslim ini beda dengan penglihatan muslim yang lain Itulah perbedaannya Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu sama seperti kita Keliru Sama manusianya betul Kalau kita mengatakan tidak sama seperti kita Jangan dianggap bahwa yang mengatakan tidak sama itu Menganggap Nabi Muhammad Tuhan Itu keliru Haram tidak boleh orang mengatakan Nabi Muhammad Tuhan. Kafir orang yang begitu. Nabi Muhammad ini manusia tapi tidak seperti manusia. Basyarun la kal basyar. Ya, pencetan. Kata Sayyid Majdi. Beliau menanyakan kepada Sayyid Muhammad al-Maliki. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, Janganlah kalian memujiku seperti orang-orang Nasrani memuji Isa bin Maryam. Mungkin antum dapat menjelaskan, mungkin istilahnya Habib dapat menjelaskan tentang hadis ini. Sayyid Muhammad Maliki ditanya begitu. Beliau mengatakan, Ya, karena sebagian orang mengambil hadis ini dan digunakan bukan pada tempatnya. Apabila melihat seorang memuji Nabi Muhammad, orang itu pun datang dan menyuguhkan hadis ini. Seraya berkata, ini tidak boleh, bertentangan dengan syariat karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan janganlah kalian memujiku ini omong kosong pemahaman yang salah karena dalam hadis ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melarang pujian seperti orang-orang Nasrani memuji nabinya Isa bin Maryam. Artinya kita tidak menyifatkan Rasulullah sebagai anak Tuhan. Itu loh maksudnya. Artinya tidak menyifatkan Rasulullah sebagai anak Allah atau salah satu dari tiga Tuhan. Beliau mempunyai kekhususan yang tidak dimiliki orang lain, tetapi tidak ada larangan pula dalam memuji beliau Rasulullah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memuji beliau Rasulullah selaya seraya berfirman dan sesungguhnya pada dirimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat akhlak yang agung la ala khuluqin adil Ini pujian Allah untuk Nabi Muhammad. Allah menyanjung Nabi Muhammad. Jadi yang dikatakan hadis tadi jangan engkau memujiku sebagaimana nah umat Nabi Isa memuji nabinya. Maksudnya umat Nabi Isa memuji Isa al-Masih memuji sebagai anak Tuhan. Atau Tuhan Bapak, Tuhan Anak, Tuhan Ibu. Jadi tidak bisa seperti tidak boleh kamu memuji seperti itu. Kamu kafir kalau memuji Nabi Muhammad seperti itu. Tetapi kalau kamu menyanjung seperti sanjungan Allah Subhanahu wa taala, la'ala khuluqin habib, bahwa engkau sesungguhnya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat pada dirimu akhlak yang agung, boleh aja. Dalam ayat ini terdapat pembahasan yang luas tidak dapat kita jabarkan dalam pertemuan semacam ini membutuhkan pertemuan khusus itulah pujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad menunjukkan kedudukan dan ketinggian derajat beliau Allah subhanahu wa ta'ala memuji Rasul berarti Allah ini menunjukkan kepada umat Nabi Muhammad nah dipikir-pikir dengan sendiri ciptaan Allah sendiri dipuji diri Karena aneh Lu diciptakan dipuji. Maksudnya Allah apa? Saya memuji manusia ciptaan saya ini, manusia pilihan. Rasul Muhammad adalah Sayyidul Ambiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan pemimpin para rasul. Rasul Nabi Muhammad. Allah mengajar kepada umatnya, "Eh umat Nabi Muhammad, aku Allah ngajari bicara nenekku ini muji Nabi." Misalnya Nabi Ini termasuk pujian untuk Rasulullah ala khuluqin Itu pujian juga untuk Rasulullah ya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini semua pujian-pujian dan sanjungan-sanjungan untuk Allah dan Rasul Adalah mengingatkan kita Bahwa kita mengingat orang-orang yang di Agungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Atau yang dipuji termasuk para wali-wali Eh. Namun meninggikan derajat bukan berarti mengangkat beliau melebihi dari kedudukan beliau sebagai manusia. Mengangkat derajat Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad bukan menjadikan beliau lebih dari manusia. Maksudnya sebagai Tuhan, bukan. Beliau manusia cuman mempunyai kedudukan yang tinggi. Contohnya mulai dari dunia sambil diminum lima monggo santai mawon ini. Misalnya ada Bapak Presiden datang atau Bapak Gubernur datang, kita mengamanggil misalnya Pak Gubernur kita Pak Bibit Jawa Tengah ini, kita datang Pak Bibit e, nanti acara akan dipinggirin oleh Bibit, menurut kira-kira cocok Ya tidak pas loh, caranya ya sanjungan. Walaupun jenengan mungkin tidak tahu siapa Pak Bibit itu, akhir ketemu pertama, saya membawa acara. Nanti sambutan akan di dibacakan oleh Bapak Gubernur yang mulia Bapak Bibit, Misalnya kalau nia tetap Bapak Gubernur yang mulia atau yang mulia Bapak Gubernur. Julukannya itu juga dibawakan. Walaupun mungkin Pak Bibit sendiri kalau anu wis rasa buat tambah-tambah undangan uh, aku Pak Bibit anu ini rasa aku gubernur yang mulia barang orang penting. Mungkin Pak Bibit mengatakan begitu. Itu nek Pak Bibin ngomong kaya ngono lha pripun nek Kanjeng Nabi ngungkuli kuwi. Rasulullah itu kalau sudah sama manusia yang lain aja mbok sanjung-sanjung aku ki padha karo kowe sebab Rasulullah akhlak. Tetapi wong aku ki mudeng wong pantes tak sanjung sebab tidak pernah berbuat dengan suatu perbuatan yang jelek, tidak pernah mengucap kecuali ucapan yang benar. Oleh karena itu wajarnya aku sanjung Habibi Sayyidi Rasulullah. Ora apa-apa. Lagi lah maksudnya. Tapi kalau saya mengatakan Nabi Muhammad itu Tuhan saya kafir, merokok jahanam gitu. Dan sampai sekarang tidak ada orang yang terbangan yang nyanjung gue, terbangan-terbangan itu mengatakan Nabi Muhammad Tuhan turunannya. Kalau ada ya berarti wong stres wong edan orang Nabi Muhammad itu manusia. Ya, dengan manusia. Oleh karena itu Sayyid Majdi mengatakan, "Wahai Sayyid Muhammad, sekarang saya ada pertanyaan. Di situ ada kesamaan antara kedudukan kholik dan makhluk seperti apa yang antum jelaskan di awal mula pembicaraan. Namun kita ingin tambahan penjelasan. Tentu perkara ini tidak berpengaruh dan tidak meremehkan kesucian, keagungan dan kekuasaan Allah. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan dan Dia Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu yang menjadikan mati dan hidup supaya Allah memuji uh, memuji kalian siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa tidak membutuhkan kepada siapapun dari makhluknya karena Dia Allah Maha Esa dan Maha Tunggal yang bergantung kepadanya segala sesuatu Maha hidup dan Maha berdiri sendiri tidak mengantuk dan tidak tidur inilah pemahaman yang ada di hati kami tidak berubah atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Inilah perkara yang menjadi tugas para nabi dan rasul. Seperti apa yang kalian katakan, setiap nabi dan rasul menunaikan tugasnya karena perkara ini untuk mewajibkan tauhid, untuk kewajiban tauhid ini di hati kami. Akan tetapi penutup para nabi sallallahu alaihi wasallam menanamkan di dalam hati kami dan mencabut pemahaman yang salah dari hati kami. Karena dialah Tuhan seluruh alam karena dialah Tuhan seluruh alam Dialah kolik pencipta Apakah sesuatu yang dapat menyampur adukan dalam perkara ini? Jawab Sayyid Muhammad Maliki Memang sebagaimana antum jelaskan Bapak Majdi jelaskan Terdapat berbagai perkara yang memiliki kesamaan antara kedudukan kholik dan makhluk Kholik ini pencipta makhluk itu adalah ciptaannya Kita harus mengetahui bahwa pertimbangan yang tepat adalah membatasi setiap sifat kepada siapa disandarkan. Seperti kemarin kita sudah jelaskan, kalau sifat kasih sayang Allah sama sifat kasih sayang Nabi, sifat kasih sayang kita itu beda. Allah Rahman, Allah Rahim, Allah Rauf. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam juga Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Punya sifat ra'uf dan rahim juga Apakah sifat ra'uf rahim Rasulullah ini sama sifat ra'uf rahimnya Allah? Tidak Beda ya Tetap beda pasti Tidak bisa disandarkan Tergantung sandaran itu ra'ufnya di mana Kalau ra'uf rahim sandarannya Allah Tidak ada yang bisa melebihi dari itu kalau disandarkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada makhluk yang lebih baik daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau disandarkan ke Syekh bin Abdul Qadir, mungkin masih ada lagi yang lebih katanya. Yang terlebih diantakan eh, dikatakan juga hmm, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang di antara kalian yang paling bertakwa adalah orang uh, orang yang baik di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Ini paling bertakwa itu di antara kita coba sapa sing wani macem. Sapa sing paling takwa ning kene Menengah. Ya. Tidak mungkin akan mengatakan saya paling takwa. Sebab apa jenek ujulane, jenek jurane, sebab durane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada Nabi Muhammad di sekitar kita, Kami mengudara dari Jalan Raya Solo Baru, nomor 38 Solo, 107,6 Radio Al Hidayah FM media dakwah menjalin ukhuwah. Media dakwah menjalin ukhuwah Radio Al Hidayah. Esa tunggal maha hidup dan berdiri sendiri yang tidak ada Tuhan kecuali Dia Allah Kemudian timbul setelah itu pengagungan apa yang diagungkan Allah, seperti mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan syiar-syiar Allah, mengagungkan hal-hal yang terhormat di sisi Allah dan banyak perkara yang berkisar dalam masalah ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa mengagungkan apa yang diagungkannya Allah adalah suatu hal yang diperbolehkan. Mengagungkan sesuatu yang diagungkan Allah itu boleh. Dan itu dianjurkan malah justru. Hmm, seperti firmannya, barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk ketakwaan hati. Minta kulub termasuk ketakwaan hati, mengagungkan syiar-syiar Allah. Termasuk apa? Haji. Termasuk perbuatan-perbuatan yang Maulid Nabi Muhammad, Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad. Ini mengagungkan. Ya. Ini termasuk ketakwaan hati. Ini termasuk mengagungkan, bukan seperti mengagungkan kepada Allah. Kalau mengagungkan kepada Allah itu berupa sesembahan. Mengagungkan Allah itu sembah, sholat, ya, menuruti perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan barang siapa, mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Ini pengagungan terhadap hal-hal yang terhormat di sisi Allah. Begitu pula pengagungan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sana pengagungan dan adab yang semacam ini bukanlah penyembahan. Banyak di antara manusia menyampur adukkan antara pengagungan dan penyembahan. Pengagungan dapat berarti ibadah dan ini khusus hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan pengagungan dapat berarti adab dan ini bersifat umum bagi semuanya yang pengagungan untuk Allah ini ibadah. Mengagungkan Allah ini dengan sholat, puasa ini ibadah. Tapi mengagungkan manusia yang lain misalnya, saya menceritakan kebaikan-kebaikan saudara saya Pak Pur ini misalnya. Saya mengagungkan bahwa itu Pak Pur Masya Allah ini, itu wajar. Bukan ibadah, ini pengagungan sebagai adab, sebagai saya ini merasa bahwa saya mempunyai sesuatu hubungan yang baik dengan beliau dan beliau kepada saya saya menyampaikan sesuatu kebaikannya itu sebagai adab saya corone wong yang berterima kasih kepada manusia bukan saya nyembah Mbah Pur lah wong mau saya saya nyajung Pak Pur aku nyembah Pak yo keliru ya jangan jangan jangan, jangan keliru banyak di antara manusia mencampur adukkan antara pengagungan dan penyembahan Pengagungan dapat berarti ibadah dan ini khusus bagi Allah dan pengagungan dapat berarti adab dan ini bersifat umum bagi semuanya. Contohnya bagi ayah, bagi ustaz atau guru, bagi pemimpin dan pemimpin semua itu bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam guru, pembimbing, ayah dan semua ini ada ada di sifat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya sama ayah saya boleh nganjung, Wong bojoku tak sanjung, Bojoku mau Wong nih tuwa. Saya usia sekian, dia usia yang aku ketemu tak sanjung macam-macam. Itu boleh saya sanjung apa saya nyembah bojo. Gara-gara saya sanjung istri saya. Wah kamu itu luar biasa kebaikanmu ini kalah. Kono itu sebagai apa? Sebagai adat, sebagai toto kromo saya sama istri saya supaya dia tambah cinta dan saya tambah menyintainya. Ngono kuwi sanjungan. Bukan nyembah, keliru ini dikatakan nyembah. Kalau sudah dikatakan seperti itu sanjungan untuk ayah, untuk guru, untuk ini boleh. Lah kenapa untuk Rasulullah tidak boleh? Ono apa ning atimu? Ngono lho menjene. Kowe iki bojomu mbok rayu. Rayu itu kan sanjungan nyanjung. Masuk rayu itu ngelek-ngelek. Kowe iki kok orang eh, ora kudu rayu. Misui ngono lho maksudnya. Namanya ngerayu itu mesti nganjung wajahmu Masya Allah bagaikan bulan purnama lebih ini sanjungan Masa ngerayu wajahmu itu kaya karak Ini orang Orang, orang ngerayu Orang ngerayu ngeleng-ngeleng Apa silakan Silakan silakan Jadi orang ngerayu uh, eh, semuanya bagi ayah, bagi ustadz atau guru, bagi pembimbing dan pemimpin semua itu bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam guru, pembimbing, ayah dan semua ini adalah ada di sifat Rasul Wasallam Kalau saya sama ayah saya boleh nyanjung, Wong bojoku tak sanjung. Bojoku kuwi. Wong ketemu nih Saya usia sekian dia usia yang aku ketemu tak sanjung macam-macam. Itu boleh saya sanjung apa saya nyembah kucur Gara-gara saya sanjung istri saya. Wah kamu itu luar biasa kebaikanmu ini kahala. Kono itu. Sebagai apa? Sebagai adab, sebagai toto kromo saya sama istri saya supaya dia tambah cinta dan saya tambah menyintainya. Ngono kuwi sanjungan. Bukan nyembah keliru nek dikatakan nyembah. Kalau sudah dikatakan seperti itu sanjungan untuk ayah, untuk guru, untuk ini boleh. Lah kenapa untuk Rasulullah kok tidak boleh? Ono apa ning atimu? Ngono lho jenenge. Kowe iki bojomu mbok rayu. Rayu itu kan sanjungan. Nanjung. Masuk rayu itu ngelek-ngelek. Kowe iki kok orang eh ora ojo rayu iki. Misui ngono Mas. Namanya rayu iki mesti nyandung wajahmu, Masya Allah bagaikan bulan purnama. Lebih sanjungan. Mosok melayu wajahmu kuwi kaya karak, ngono ora ora ora ngrayu. <laughs> Ora kayu sing elek-elek. Tak pernah silakan. Silakan silakan. Jadi orang ngerayu. Uh, eh, menyanjung para sahabat, mereka mengagungkan Rasulullah dengan pengagungan yang besar. Ini adalah para sahabat ini ya. Subhanallah. Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Waktu mau pergi umroh Perjanjian ada perjanjian di Hudaybiyah ini Itu para sahabat waktu itu Waktu itu tahallul karena tidak jadi umroh Kembali potong rambutnya Tidak satu pun rambut Rasulullah itu yang sampai ke bawah Direbut kalau sahabat sahabat jadi dikantongi Allah berkah tidak sedikit pun tetesan daripada air wudhu Rasul SAW itu yang menetes semua diambil oleh para sahabat rebutan bekas wudhu Rasulullah malah berkah <laughs> orang enak beb lah iya aku raisa isah nek cukur rambutku malah ciloko terus mbok jupuk anak malah lu malah apes terus lagi kanjeng Nabi wajar sahabat itu apa karena cinta apakah ini terus mengkultuskan rambut Rasulullah di dadanya Tuhan bukan Iki sahabat, lah Rasulullah kok meneng waktu itu. Mestinya Rasulullah kan ngomel, "Eh sahabat, coba coba cukup syirik." "Eh sahabat, wudumu kuwi coba rebut syirik." Banyu kok mbok rebut. Ora yang ngono kuwi, minta sama Allah. Lah ngono mesti to. Lah kok Rasulullah meneng wae ya. Lah kok saiki kok kowe umate kemahkimen kok syirik-syirik. Lah kira rada rada antik iki malah. Aja ngono ah. Ini jadi wis wis ben sing arep jebuk-jebuk ngono. yo sing santai Soalnya dua pendapat, dua pendapat ya ayo iya, berapa masalah. Yang penting aja untuk kafir ke, eh, ngono lho. Kafir, syirik. Nah, aja. Rasik. Berapa berapa sanjungan model. Nek nyanjung Rasulullah nyanjung wong orang orang orang itu, tapi nek nyanjung awake itu, <laughs> itu. Nah, iki rasik. Um, dengan pengagungan yang besar. Jika mereka para sahabat duduk di hadapan beliau Rasulullah, mereka menundukkan kepalanya tidak dapat melihat beliau dengan pandangan yang tajam. Tidak satu pun para sahabat itu kalau duduk di depan Rasul di bibir Rasul buat ini Sebab mereka tidak mampu memandang wajah Rasul Muhammad SAW. Minal adab itu. <laughs> Luar biasa. Kaya ngono apa dianggap Tuhan? Ora, oh, ya Rasulullah Muhammad SAW manusia, itu Tuhan. Jangan dianggap nanti nek cara wong saiki wah berarti kamu ini mengkultuskan enek wong contohnya nenek di Mekah sana Habib Zain bin Smith dan sebagainya itu kalau ada orang di Mekah itu di masjid atau di Madinah salaman mencium ni polisi. Ngambungi yuk entuk ngambung tangan gurune. Syirik. Kok ngambung-ngambung <laughs> tangan? Tidak ada tuntunannya. Ngono kuwi terjadi. Lah itu mencium tangan seorang ustadz, guru dan orang tuanya sendiri itu tidak ada masalah sebagai adat. Lah kok mbok syirik-syirik yang menyembah tangannya wong guru? Apa setiap saya mencium tangannya guru saya berarti saya menyembah guru saya? Ah, tidak ada tuntunan Rasulullah. Ada Rasulullah mempunyai tuntunan. Ini orang ngerti gue bukaan hadis ini. Ini kan buka kena kok gue jelasnya enak gampang gue. Jaluk gue. Begitulah keadaan sahabat, mereka tidak pula mendahului beliau dalam berbicara. Kecuali orang yang datang dari Badui atau orang-orang baru masuk Islam terkadang menjawab atau menambah pembicaraan beliau. Tidak satu pun para sahabat wani sini ngomong di depan Rasulullah. Tidak berani. Meneng-neng. <laughs> Jadi ono apa wae sampai dikatakan itu burung itu nempel yang gini mungkin ngangkrem yang gini nganti dongeng metu dongeng. Gara-gara itu tidak bergerak istilah misalnya. Sampai seperti itu para sahabat. Pengagungannya terhadap Rasulullah. Bukan menyembah loh ya, pengagungan ini adab. Makanya biar paham sih, ini adab. Kecuali orang-orang Badui, wong Badui sing urung kenal Kanjeng Nabi baru datang. Kadang ya rodok nyeleneng. Orang Badui terkenal seperti ada satu cerita seorang Badui datang kepada Rasulullah SAW waktu itu mengatakan ya Muhammad saya mau masuk Islam tapi saya tidak bisa meninggalkan zina, tidak bisa meninggalkan mendem, tidak bisa. Oh, tidak apa-apa. Silahkan sing penting ojo ngapusi. Media dakwah menjalin uhwah Radio Al Hidayah. Stasiun 107,6 MHz Radio Al Hidayah FM Media dakwah menjalin uhwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Sheikh bin Abdul Qadir Segaf Mengucapkan selamat dan sukses buat Radio Al-Hidayah 107,6 FM Solo Media dakwah menjalin ukhuwah Semoga selalu jaya di udara dan manfaat dunia dan akhirat Serta membawa berkah bagi seluruh masyarakat Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuh lihat si Pulan mau kemana ya? Awas loh kalau lewat sini Ku hajar dia. Astagfirullahaladzim. Jangan begitu, atu mas. Itu kan tetanggamu. Nggak baik atu bermusuhan dengan tetangga mah. Habis anak saya kemarin dimarah-marahin pak. Iya, tapi nggak usah jadi benci begitu mas. Ingat loh, bermusuhan dengan tetangga, apalagi sampai menyakitinya, tidak dibenarkan oleh agama diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah menyakiti tetangganya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau hendaklah diam. Hadis riwayat Al Bukhari. media dakwah menjalin uhwah Radio Al Hidayah. Nikmati album Ashikin An-Nabi, Ashikin An-Nabi, album salawat dan kasidah dengan nuansa orkestra modern yang kaya akan irama. Dibawakan oleh Najmi Shahab, Najmi Shahab, album salawat Ashikin An-Nabi. طلع الفجر طلع البدر علينا واختفى بدر تمام طلبت سمت الذرى صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم يا رب صلي مرحبا يا نور العين مرحبا يا رسول الله أهلا يا نبي سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول هو النور النور يهدي الحام إرين ضياء يا ربي بالمصطفى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى صلوة شردة مولاي صل وسلم Dapatkan CD album Asyikin An-Nabi di Radio Al-Hidayah atau hubungi di 0271 2038 777. Dapatkan CD-nya segera. Stok terbatas. Aktifkan nada sambungnya dan kunjungi website asyikinannabi.com. Bergabunglah bersama Asyikin An-Nabi di Facebook Asyikin An-Nabi, Asyikin An-Nabi. Mau sahur, tidak ada yang nemenin. Enaknya nonton TV aja deh. Tapi tidak punya TV. Dan juga sekarang tontonan di TV saat sahur kurang bagus. Adanya cuma radio di rumah. Mendingan dengerin radio aja deh. Siapa tahu bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sahabat siapakah dan di mana? Eh, radio mana nih? Kok gayeng Ada banget siarannya? Sahabat dan lucu. Ya? Oh, eh, radio Al Hidayah. <laughs> Afwan ya. Ikut gabung ah. Gimana kabarnya? Siapa tahu bisa jalin silaturahim di saat menikmati eh, santap sahur. Bangun, bangun, ayo. bangunlah. Waktu ya, Republik Al-Hidayah FM Sapa Sahur Program khusus selama sahur di bulan Ramadan Menemani santap sahur sahabat Dan bisa sapa-sapa sahabat Al-Hidayah Dan juga request nandung Islami Republik Al-Hidayah FM Sapa Sahur Orang baru masuk Islam terkadang menjawab atau menambah pembicaraan beliau Tidak satupun para sahabat wani hisi ngomong di depan Rasulullah Tidak berani Meneng Jadi ono poe Sampai dikatakan tuh burung itu neng nempel yang gini mungkin ngangkrem yang gini nanti doge metu doge. Guru-guru itu tidak bergerak istilah misalnya. Sampai seperti itu para sahabat pengagungannya terhadap Rasulullah. Bukan menyembah loh ya, pengagungan ini adab. Makanya biar paham sih, ini adab. Kecuali orang-orang Badui, wong Badui sih kurang kenal kanjeng Nabi baru datang. Kadang ya rodok nyeleneng. Orang Badui terkenal seperti ada satu cerita seorang Badui datang kepada Rasul SAW waktu itu mengatakan ya Muhammad saya mau masuk Islam tapi saya tidak bisa meninggalkan zina, tidak bisa meninggalkan mendem, tidak bisa oh tidak apa-apa silahkan sing penting ojo ngapusi. Tambahan pengalaman eh, per, bertambah pengalamanmu terhadap Allah maka semakin bertambah adabmu kepada Allah setiap kali bertambah pengalamanmu pengalamanmu terhadap Rasulullah maka semakin bertambah adabmu kepada Rasulullah disinilah banyak orang yang salah dengan menganggap kafir dan syirik menganggap bentuk apapun yang menunjukkan pengagungan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau selainnya dari para wali dan orang-orang yang soleh atau yang selayaknya diagungkan secara langsung dinisbahkan kepada Allah Jalla ini tidak tepat untuk dilakukan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hak pengagungan yaitu pengagungan yang pengagungan yang menunjukkan penyembahan sedangkan selain Allah memiliki hak pengagungan pula yaitu pengagungan yang menunjukkan adab dan itu tidak meniadakan kedudukan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu saya mengagungkan Nabi Muhammad, saya tidak meninggalkan Allah itu. Contohnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tak sebut sama saya. Allah sih di sini para ulama juga mengatakan berhubung saya ini tidak bisa menyanjung Nabi Muhammad sebagaimana sanjungan Allah terhadap Nabi Muhammad, makanya saya ikut sanjungan Allah terhadap Nabi Muhammad. Ya Allah, tolong sanjungan kajian Nabi. Menurut maksudnya. Kalau saya menyanjung Rasulullah sendiri untuk kelasnya. Karena apa kalah dengan Allah Subhanahu wa taala dalam menyanjung Rasul SAW? Makanya tak ketut mengikuti Allah dalam menyanjung Nabi Muhammad. Makanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ora wae dalam ngono kok ora ento. Apa saya menyanjung Rasulullah itu sekali karo sing kuasa. Saya menyanjung tadi yang sudah kita terangkan semua. Oleh karena itu kata Sayyid Masjidi benar tetapi terdapat suatu masalah wahai Sayyid Muhammad, apakah pengagungan terhadap kesamaan dengan keyakinan artinya dalam susu, dalam satu ucapan tatkala mengagungkan sesuatu maka berarti meyakininya atau meyakini sesuatu berarti mengagungkannya pertanyaannya begitu ini tidak diragukan sedikit pun kata Said Muhammad pengagungan merupakan buah keyakinan sekiranya bukan karena terdapat keyakinan yang besar iman yang mantap dan penuhnya perasaan dalam hati tentang apa yang anda yakini maka tidak akan muncul rasa pengagungan Pengagungan adalah hasil dari keyakinan. Seberapa besar keyakinan terhadap Rasul dan keyakinan terhadap Al-Quran, sebesar itulah terdapat rasa pengagungan dan adab. Bersama kata Sayyid Majdi, bersama pemahaman ini seorang ahli hadis Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, kami berbicara dan berusaha meluruskan pemahaman kita antara Khalik dan makhluk dan kedudukan antara keduanya sampai berjumpa di kedudukan yang akan datang yaitu di kedudukan tadi yang nanti saya akan bacakan sedikit sebagaimana kemarin yang kita akan sampaikan bagaimana memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya Muhammad mengatakan Seorang doktor Ustadz Al-Allamah Ustadz Ali Jum'ah Seorang mufti Mesir Beliau telah memberikan penjelasan dan faedah Kepada saudara seiman Syekh Ali Jum'ah Beliau termasuk jajaran ulama besar yang ikhlas di mana kita berharap semoga Allah memberi pahala dan pengokohan mereka dalam kebenaran Secara hakikat masalah ini tidak membutuhkan fatwa Ini permasalahan yang jelas sejak dahulu sehingga tidak butuh difatwakan berzikir secara bersama sejak dahulu sudah ada dan telah disyariatkan memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ada sejak dahulu dan tersebar dan tersiar di kalangan masyarakat bahkan saya menganggap bahwa memuji Rasulullah termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya tetapkan bahwa memuji Rasulullah termasuk sunnah masuk dalam kriteria pemahaman sunnah. Tatkala kita katakan kepada sunnah ini, apakah sunnah itu? Sunnah itu adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik dari ucapan atau perbuatan atau ikrar atau sifat yang merupakan perangai. Kita harus tambahkan sifat di sini karena termasuk sunnah adalah perangai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ikrar apakah makna ikrar itu? Ikrar menurut ulama sunnah maksudnya adalah sesuatu yang dikerjakan di hadapan beliau sedangkan beliau sallallahu alaihi wasallam melihat atau berada di situ atau dikerjakan di masa beliau. Maksudnya sunnah ikrar ini begini. Sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah, Rasulullah pergi ke Madinah dari Mekah ke Madinah. Terus balik. Waktu Rasulullah pergi ke Madinah, masyarakat Madinah waktu itu membawa terbang dari Bani Najjar, membawa terbang menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan dan lagu itu. Rasulullah tidak melarang Rasulullah melihat tapi tidak melarang. Ini termasuk sunnah. Gitu loh. Jadi ada sunnah ikrar yang tadi dikatakan Sayyid Muhammad yang Rasulullah tidak melakukannya tapi ada yang melakukan di depan Rasulullah di hadapan Rasulullah sedangkan Rasulullah sendiri tidak melarangnya. Permasalahan ini berkaitan dengan usul Bukan dibahas pada saat sekarang ini Apakah yang dikerjakan di hadapan beliau itu Sedangkan beliau hadir Atau apakah yang dikerjakan di hadapan beliau itu Yang dimaksud adalah di masa beliau Yaitu di Madinah Sesuatu yang dikerjakan di Madinah Sedangkan Nabi Alaihi Wasallam masih hidup Sebelum meninggal beliau Apakah ini dianggap sebagai ikrar pula Permasalahan ini dibahas oleh para ulama dalam bidang usul Ringkasannya adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad dari ucapan atau perbuatan atau ikrar yang diartikan sesuatu yang dikerjakan di hadapan beliau itu dianggap sebagai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka para sahabat yang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan beliau mendengarnya di zaman beliau para sahabat itu memuji Rasulullah dan Rasulullah mendengarnya waktu itu. Rasulullah mendengarnya, bahkan tersenyum, bahkan senang. Rasulullah tersenyum dan senang. Mendengar pujian itu, senyum dan senang. Nah, nanti ada salah lagi. Rasulullah dipuji senang itu bukan terus Rasulullah itu gila pujian. Bukan. Dipuji senang itu apa? Karena Rasulullah yakin tahu bahwa orang yang memuji ini bakal mendapatkan kebaikan dari Allah. Senangnya Rasulullah itu seperti itu. Bukan senangnya bangga aku dipuji, beda Karena aku. Wah Habib Syekh nembengi wong. E. Wah, kemaki. Terus ndase al sirah jadi rong meter. Ngono kuwi. Karena kemaki. Tapi kalau Rasulullah dipuji, Rasulullah senyum gembira itu apa? Karena Rasulullah senang, Rasulullah itu rahmat. Tidak ingin umatnya ada yang masuk ke dalam neraka Tidak ingin Rasulullah begitu Karena ada umat yang memuji beliau Beliau gembira Yakin umat ini kalau sing kuasa bakal jadi igon sing api maksudnya jadi Jogli ini wah Rasulullah berarti gila pujian nih. Daulah, wah seneng Rasulullah dipuji. Ulama-ulama itu dipuji, ulama sing bener nih mau, sing waktu hitam nih mau. Dipuji ini umat. Bagaimana penak? Siapa sih ngomong penak? Warap melebu mah setengah mati, swing sowo yang sel selan kayak ini tidak, tetapi mereka itu menyabarkan diri gunanya apa? Supaya mereka-mereka ini mendapat kecintaan dari Allah kalau mereka menyintai ulama. Dan seandainya kalau ada ulama yang marah di saat itu ada yang marah, memarahan ulama ini untuk meredam kemarahan Allah Subhanahu wa taala terhadap umat ini. Jangan dianggap uh, jadi ulama mana sunan ini. <laughs> Ya. Jaga yang ngono. Jadi ini kabeh itu dianggap api enteng wae enak uang muridnya. Tapi kabeh dianggap salah kabeh. Lu menunjuk kabeh arep mbok dadekke kaya awakmu. Wong awakmu termasuk wong sing ora beres. Kok kabeh kok kudu kaya kowe. Aja. Bagaimana kita seperti Rasul Jadi semua ini kebalikan seperti Rasul. Aja seperti saya. Bukan kaya aku ngono lho. Nek anu kan penak iso ngadepi ngene walah merasa kaya aku, kaya Rasul. Para sahabat waktu itu memuji pujian diutarakan di hadapan Rasulullah. Ya. Kanat su'adu fatal bil yaum makbulu. Ya mutayyamun ithlaha lam yubda makbulu. Wa ma su'adu radadhu baini eh, baini idrah idrahalu. Tampaklah kebahagiaan maka hatiku hari ini gila cinta. Diperbudak karenanya dan terbelenggu tak dapat tertebus. Wama su'adu Wadathu baini itrafalu Bukanlah kebahagiaan yang ada di diriku ketika mereka pergi Ini sanjungan untuk Rasulullah para sahabat Rasulullah guyu Terus ada lagi Tatkala Kaab memuji beliau dengan kasidah ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melepas burdahnya dan memberinya dan memberikan kepadanya itulah burdah yang sebenarnya bukan burdah yang sekarang dibaca Imam Bukhari bin Ini hadis apa namanya ujian dari Kaab untuk Rasul SAW. Setelah mendapatkan ini, Rasulullah memberi hadiah. Dikai surban kanjeng Nabi. Wih, sak nikmat-nikmatnya hadiah. Anda dapat hadiah maaf, punten ya. Dapat duit sak miliar. Aja lah nggak bayar Nih aku nek wong saiki tak takoni sak miliar di KI karo kecoa misalnya. <laughs> karo dit sewu KI karo ulama. Milih kecoa itu. Lah wong saiki ngono. Tapi ini orang yang dulu dia mengatakan seribu rupiah yang dari ulama itu lebih berharga daripada seratus ribu rupiah dari kecoa. Masa kecoa itu enggak edit. dia masa manusia sing sifatnya kecoak kecoa, mudeng. Sifatnya manusia kayak kecoa ya, orang gelem yang sih. Kecoa ini buat toko neng hotel malah orang betah. Toko kamar sing resik ngono kecoa. Kayak ono AC, kayak ono semprot nganggo wangi-wangian, kecoa undangan ya kecoa. Suami istri kecoa. Dokok ning nggon bantal nyinggir nyingkir nyedaki kolah ngene WC mlebu ning WC nggon regetan iki kecewa. dadi menungso nek kepengin kecewa, kaya kecewa, ya kumpul reget-reget Jadi jadi ini masih <laughs> maksudnya apa sanjungan itu yang keluar ya maksudnya di sini hadiah Om saya ini insya Allah dapat hadiah misal-misal saya. Orang beda-beda kan memang beda kok. eh hadiah cucuk gigi, cocok gigi karo Pak Presiden. Karo juga hadiah piring misalnya. Seko RT. Ya sing tak RT tak ada kok gon lemari ngisor klambi. Tapi sing cucuk gigi seko presiden tak gantung nenggon gon ya. Cucuk gigi dari Bapak Presiden tak tulisi. <laughs> Padahal cucuk gigi padha ning toko ngono regane 1000 untuk 200 200 e, siji. Sebab sing kai hadiah iki lho. Lah telah ditonton karo Habib itu cucuk gigi suka presiden. Kaget nih Uh, Habib itu gigi, piring suka RT. Orang kaget RT ya. Eh, pahami. Ini cuma bukan penghinaan. Memang pemberian hadiah sorban tadi dari Rasul untuk Kaab ini pemberian yang luar biasa. Di situ Kaab karena Rasulullah SAW juga menikmati, menikmati. Tadi ya ingat ingat bahwa Rasulullah bukan gila sanjungan. Rasulullah yang disanjung itu Rasulullah ingin mengikim lebih surga kuwi. Dikatakan di dalam burdah amin tadakuri jiranil widi salami. Ini burdah yang didapat melalui mimpi di mana dinamakan burdah namun hakikatnya adalah burah karena pengarangnya al Husiri mempunyai kisah tersendiri. Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau tertimpa sakit dan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya dan Nabi melepas burdahnya lalu beliau mengarang ke eh, Beliau oh pengarang Qasidah ini dan uh, mengarang Qasidah ini dan ini mempunyai kisah yang panjang. Imam Muhammad Busiri Burdah yang biasa kita baca itu itu aslinya Imam Muhammad itu loro sakit tidur menulis nulis sudah berapa bait bait dari daripada Buddha min kurijiranin bidi salami majaddadam anjaramin muknatin bidami amhabatir rihumin tilkai kadimatin wa umadul barku bidul ma'i min idami mi mi mi mi mi kenapa kok nganggo mim karena saya cinta Muhammad mim wi adalah Muhammad gitu Wong ini terus nonggu macam-macam sing dikai. Aku saya ini terus nonggu bujuku biyen burung dadi iki nek perlu cintinku kabeh tak kaya jenenge bojoku. Bojoku misalnya jenenge sapa? Sayyidah ngono misalnya. Esra. Aku ya Syekh. Cintin tak tulis SS. Apa itu Beb? Sayyidah sehle ngono kuwe. Jenenge mung tresno, ora apa-apa to. Wong aku seneng kok. Lah begitu pula Imam Muhammad Al-Busiri mi. Sebab apa kok kayak ini terus? Mim di sini adalah Muhammad karena aku cinta kepada Rasul SAW. Ngono kuwi. Drun. Aku ora pernah cinta. Lah kowe main perang tok. Wong perang <laughs> nek pengarep perang kok jatuh cinta ya ora enak mesti kepadu. Ya. Jadi di situ mengatakan Buddha. Setelah beliau mengatakan di situ membuat syair. Pamablagul ilmi fihi annahu basharun mandek orang iso nglanjutke. Terus mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilanjutkan Rasulullah. Wa annahu khairu khalqillahi kullihi. Itu kait dari Rasulullah, ibu Buddha isu kita ini pencolotan bintang lali kalau lorone itu dikatakan sakitnya stroke Pagi itu bisa lari dan orang-orang di kampung itu kaget loh Pak Imam. Kok iso pelayan yang ini iya mau bawa bengi aku ketemu kajian Nabi dikudungi burda Wih, itu masanya burda akhirnya timbulah kata-kata burda Akhirnya orang-orang yang baca burda itu biasanya nala berkah Imam Busiri gunambani wong sing loro. Syirik bilang ngono Kok syirik piye? Ora syirik. Iki iki aku maca sanjung Kanjeng Nabi nyuwun kali sing kuwasa. Ya Allah Gusti, berkat Kanjeng Nabi, berkat Imam Busiri, wong kuwi sing lara mudah-mudahan paringi sehat ya Allah. Ngono lho. Dan nek aku ngomong aku tuh ning gone dokter, dokter nek orang kue dokter aku ah, orang mungkin waras lah kuwi syirik. Semua penyebab, semua itu sebab ya. Uh, maka kasih nama uh, eh, Hasanah eh, di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senang kepada seseorang yang datang memujinya. Hasan berada berada di hadapan beliau tatkala beliau Shallallahu Alaihi Wasallam masuk kota Mekah, memuji beliau dengan kasidah yang cukup dikenal di mana Hasan berkata, "Fa inna abi wa walidahu wa irdi li irdi Muhammadin minkum fida'u." Sesungguhnya ayahku, ayahnya dan kehormatanku bagi kehormatan Muhammad di antaranya kalian sebagai tebusannya. Ngono Rasulullah senyum ini. Wa ajmalu min kalam taraqatu aini wa ahsanu min kalam talibin nisa'u khuliqat mubarra'an min kulli aibin khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Ini yang tadi saya ceritakan. Seseorang yang lebih indah darimu tidak pernah mataku memandangnya. Di menungso lagi Beliau mengatakan ini dalam syairnya, aku ki urip ora dua uang wong sing paling ganteng sak donya ki kaya jenengan kanjeng Nabi. Ora elek menungso siji wae sak donya. Wajah seperti tidak ada. Wa ahsanu min kalam tali dan nisa'u sing luwe apik seseorang yang lebih baik darimu tak akan terlahir oleh wanita siapapun. Ibu sak donya ora mungkin enek sing lahir ki kaya kanjeng Nabi. Mbok nganggo ilmu apa wae. Ini kalau bisa pakai disinari begini supaya anaknya mancung, anak yang ini lah, anak urai so. Tetap Rasulullah SAW itu tidak ada yang lebih dari beliau. Hulik tabur mubarra'an min kulli aibin. Engkau tercipta lepas dari segala aib. Ka'annaka qad hulik kama tasya'u. Seakan-akan engkau tercipta sesuai keinginanmu, order. Ya Allah Gusti kula nyuwun irunge mata Matane ngaten kados order lah terus pripun bilang jenengan niku nek niru wujudnya seperti bentuknya Rasul kangelan tapi niru akhlak insyaallah jek iso. Makanya aku kemarin ngapunten nih ngapunten nih awake dhewe nek niru wajah Rasulullah sok kangelan mbok operasi nang kaya apa tetep ora pas. Pesek misal dioperasi pen mancung kaya Rasulullah ya ora mancung. Sing Rasulullah itu mancung tidak terlalu mancung, pesek tidak terlalu pesek. Hmm. Jadi tidak terlalu mancung, tidak terlalu normal. Jadi menungso nek nonton Rasulullah mesti seneng. Dia ya, dikatakan kalau seandainya Rasulullah itu hidup di zaman Nabi Ayub, uh, ah, Nabi Nuh, uh, Yusuf alaihissalam, itu wedok-wedok biar zaman Nabi Yusuf lah dikai apal kali karo besok gara-gara dulu gantengnya Nabi Yusuf kayak iris-iris tangan itu ngelandarin. Itu nek seandainya yang keluar Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan cuma tangan yang diris bunuh diri dulu wajah Rasulullah. Lah zaman Rasulullah kok orang nasib sing kaya ngono zaman zamane. Contohnya kita aja lah. Ada zaman biyen zaman jengki, rambut sing sakmene rok tekan anu kan anak zaman Beatles biyen tahun 60-an. Sing urip, sing ora <laughs> sing urip. Sing urip ya ora mudeng, rambut mudeng ning tahun 60-an. Nah, model-model gitu. Ada yang model tato komprang, aku biyen ki ngalami. Celana komprang itu sampai tak ikur pirang senti. Sentiannya tegel. Saya lu mau beli celana itu tak tegel sih. Doi kurang dawa kurang gede itu jalani kelomprang kelomprang seneng dua japret ngisorin lebar Mas Budi ngalami ya saya ngalami ngalami kata orang terus itu waktu itu ada penyanyi juga ada salah Arabik juga memakai model itu jadi orang semua meniru itu ada zaman begitu terus zaman berikutnya ngisori dua ribu bro ini tak belak belak lagi orang zaman rahasia tapi kalau Arab niru Rasulullah orang mungkin iso. Lah sekarang zaman sing rada wis rada umat edan, katok waras disolek. Kan dia dah. cincinnya api-api disolek ya, ini, solek ya, ini. Saya tanya, Mbak ini kan gini apa? Buat angin-angin tuh. <laughs> Angin-angin angin-angin model yang ini kelebon ulo malah medeni. Gitu. <laughs> Seakan-akan engkau tercipta sesuai keinginanmu Apakah ada pujian yang lebih agung dari pujian ini? Kalau ada pujian yang lain kita ini pujian-pujian kita ini pujian-pujian biasa Itu pun Rasulullah tidak marah dan Rasulullah tidak melarangnya Rasulullah senang Berarti ini enten tiang zaman ini muji kanjeng Nabi enten ini Enten ini dalilnya Enten tuntunannya ini kita, buatan sah saya bingung. Kalau ada orang yang nyalahkan tidak apa-apa open manusia dilambil. Maka dilambilkan menang wae ya, raja bladak. Dia wajar kok menurut saya nasi sing cocok nasi sing cocok Mengaku kalau bejoku bojoku kadang yo ngono kok. Bejoku gawe masalah niki aku kurang cocok aku ya, ngono itu kurang cocok. Lu aku kudu cocok Dia ya ora iso. Lah nek kudu cocok e masakan kene dimasak, masakan kene dimasak dicuguhke bareng. Insyaallah alhamdulillah orang nek sing padu. Karena mangan kuih, aku mangan iki rampung bareng wis. Padahal kok pas tengah-tengah mangan ya mencicipi teh kono. <laughs> Kurang ajar. nak udah bilang mendalik. Ngamu dalik. berena ya orang ora Pak padahal ket mau ya kepingin gue. Soal kebajet ngomong orang gelem Terus sih di sini ngomong orang lanang eh, lah lak kedhuwur dia. Saya kira nanti dilanjut untuk besok malam menerangkan bagaimana tentang menguji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya sekelas. Insya Allah Saya uh, Akhirnya Muhammad melanjutkan. Habib Muhammad bin Sikaf ya. Nasihat. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma ba'du. Para hadirin sekalian, saya hormati wabil khusus guru kita Habib Syekh Abdul Qadir Rasikaf dan serta para asatid, para kiai, para ulama yang hadir di tempat ini dan para hadirin sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang akan saya baca ini buku karangan kitab yang ditulis oleh Habib Umar bin Segaf Segaf. Habib Umar ini seorang ulama yang disegani di zamannya. Orang fakih, alim luar biasa. Kitab ini judulnya Tafrihul Qulub wa Tafrijul Qulub. Menggembirakan hati-hati dan menghilangkan kesusahan atau penderitaan. Mungkin mari kita baca bersama-sama. Radhiyallahu ankum qala radhiyallahu anhu wa ta'ammal bi fahmika ta'af fala qalbika tatahaqqaqa bi hadhihi al-ayatil mudhifah fi kamal al-farah wa zawl al-dhiqi wat-tarahi wahia qauluhu ta'ala dan renungilah dengan pemahamanmu serta bukalah penutup-penutup yang ada di, di hatimu supaya engkau bisa mencermati ayat yang dimana di ayat tersebut mengandung kebahagiaan yang sempurna dan mengandung cara untuk menghilangkan kesempitan dan kesusahan serta kesedihan yang ada di hati. Ayat apa itu? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Wa may yattaqillah barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ini syarat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ini syarat. Jawaban daripada syarat tersebut apa? Yaj'al lahu makhraja. Maka Allah akan memberikan kepada dia makhraja, jalan keluar dari semua kesusahan baik kesusahan dunia maupun kesusahan akhirat orang yang takwa sama Allah apabila dia di dunia menghadapi kesusahan sama Allah dikasih jalan keluar di akhirat nanti kalau sampai kesusahan sama Allah dikasih jalan keluar lagi wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib dan ini yang penting dan diberi rezeki dari sisi yang tidak tersangka-sangka wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi dia. Inna Allah balagha amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah menjalankan semua ketentuannya dan Allah menciptakan semua itu ada batasannya. Wa qawluhu ta'ala wa mayatakillah yaj'allahu min amrihi yusra. Dan ucapan Allah yang lain, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Yaj'allahu min amrihi yusra Syaratnya tadi bertakwa sama Allah, jawaban daripada syarat apa? Ya min amrihi yusra. Maka Allah akan menjadikan urusannya ini semuanya gampang. Fa fi dzalika asy dawau li wa murabika wa safa'i qalbika. Maka di dalam ayat-ayat ini terdapat kesembuhan dan obat untuk sumpah-sumpah dan penderitaan kita serta untuk menjernihkan hati kita. Faman ittaqallaha ja'alallahu lahu makhrajan min kulli syiddatin wa syubhatin wa dhulmatin wa quduratin. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepada dia jalan keluar dari semua kesusahan, dari bentuk perbuatan zalim yang dia terima dan segala macam yang bisa mengeruhkan hatinya dia. Wa atahu rizqul hani al-maksum min hadu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan kepada dia rezeki yang menggembirakan, yang dibagikan, tapi tidak disangka-sangka oleh dia. Kenapa kok harus tidak disangka-sangka rezekinya? Kenapa kok rezeki itu tidak dikasihkan? Kita nyangka kita baru dapat rezeki dan tahu-tahu dikasihkan sama Allah. Tapi kenapa rezeki yang afdal itu, yang bagus itu, rezeki yang dapat tapi tidak kita sangka-sangka? Kenapa? Lutfan minallahi li'alla yatatabba'ud dzunun. Kata Abu Umar, ini bentuk rahmatnya Allah supaya kita itu tidak gampang nyangka-nyangka. Wa fil hadis aballahu ayyarzuqa abdahul mu'min illa min haitsu la yahtasib. Allah menolak ngasih rezeki hambanya mukmin kecuali dari sisi yang tidak disangka-sangka. Gambarannya gini, kalau setiap orang mukmin dia misalkan coba untuk bekerja, dia menyangka bakal dapat rezeki, kemudian tenang dapat rezeki betulan. Nanti dia akan menyangka bahwasanya ngasih rezeki ini bukan Allah tapi hasil kerjanya dia. Maka sama Allah rezekinya bagus itu rezekinya tidak disangka-sangka. Jadi kita nih yakin bahwasanya ngasih rezeki itu sumbernya memang Allah. Padahal kerja di satu bidang sudah kita mati-matian kita programkan dengan luar biasa ternyata gagal. Justru di sisi lain malah kita dapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, ini semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi al-ayatani asrarun wa anwarun la'iha wa nasafatul farhi billahi min mashamiha fa'iha wa hiya mabza'il maqlubin wa husnul khaifin. Maka di dalam kedua ayat ini ada rahasia-rahasia dan ada cahaya-cahaya yang menerangi serta ada angin-angin kebahagiaan yang berhembus yang mana akan menghilangkan rasa penderitaan dan rasa ketakutan dari dalam hati kita. Wafiq kita bil farad ba'da syiddah an Abi Dzar qol Nabi sallallahu alaihi wasallam yatlu hadil ayat. Dan di dalam kitab Al-Farad ba'da syiddah ada kitab judulnya Kesuli kemudahan setelah kesulitan. Di kitab tersebut diceritakan bahwasanya Abi Dar meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, beliau membaca ayat wa may yattaqillah yaj'al makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa Baca ayat di atas tadi. Tsumma yaqulu ya Aba Dzar, "Law anna an-nasa kullahum akhadhu biha lakafathum." Wahai Abu Dar, kalau seandainya manusia semuanya ini mencermati atau ngambil makna daripada ayat ini ini cukup bagi mereka. Wan Abi Ubaidah ja'a rajul dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan riwayat yang lain dari Abi Ubaidah datang seseorang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala inna bani fulan aghara alayya fadhabu bi ibli wa ibni. Dia datang mengadu sama Rasul. Dan Rasul ada suku ini menipu saya, ngerampas daripada saya, anakku dibawa, unta-untaku semuanya dibawa. Lu orang zaman itu biasanya ternaknya itu unta. Faqala Rasulullah SAW kemudian Rasulullah SAW menerangkan, "Ana Allah Muhammad Lakadha wa kadha Bayyata ma fiha mudani min ta'am." Ketahuilah bahwasanya keluarganya Nabi itu keluarganya Nabi itu ada yang tinggal di sini, ada yang tinggal di sini istrinya Nabi kan ada sembilan orang dan anaknya ada satu. Ini semua keluarganya Nabi itu kadang-kadang bermalam di rumahnya tidak ada dua mut daripada beras atau jangan dulu gantung. Dua mut itu kalau hitungan sekarang satu mut ini tujuh setengah ons. Berarti kalau dua mut lima belas ons. Berarti kadang-kadang keluarganya Rasul itu beras lima belas ons di rumahnya itu tidak ada. Fas'alillah ta'ala. Kemudian kata Rasul, kau minta sama Allah, jangan minta sama saya. Kok saya turun ijoli untamu? Ya saya tidak mampu, saya di rumah aja cuma ada 15 orang. Keluarga saya ini juga bukan keluarga yang kaya kata Nabi. Juga kita ini sama-sama mengalami kesusahan. Mari kita sama-sama minta sama Allah. Faraja ila muradihi wa fa akhbaraha. Faqalat ma raddaka ilaih. Kemudian pulang sama istrinya. Udah diceritai istrinya. Diceritai istrinya bahwasanya sudah datang dapatnya Rasul. Ya sudah sama Rasul kita juru minta sama Allah. Fama labita ila an raddallahu alihi iblahu au faramakat wa ibnahu. Kemudian tidak lama setelah itu Allah Subhanahu wa taala ngembalikan sama dia unta-untanya ini yang dicuri lebih banyak lagi dari sebelumnya dicuri dan anaknya juga kembali. Fa'atan Nabi sallallahu wasallam. Kemudian si orang ini datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhbarahu. Ngasih kabar kepada Nabi. Fa'su'idah sallallahu alaihi wasallam al-mimbar. Wa kemudian Nabi Muhammad SAW naik ke mimbar dari senangnya dengar berita ini naik ke mimbar kemudian membacakan ayat wa may yattaqillah yaj'al makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Apa definisinya takwa? Imtithalu awamirillah wasina bunawahi Mengerjakan perintahnya Allah Dan menjauhi semua larangannya Allah Barang siapa yang bertakwa sama Allah Kerjakan perintah Allah Menghindari larangan Allah Yaj'allahu makhrajan. Allah janji pasti akan dikasih jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la Dikasih rezeki dari sisi yang tidak diduga-duga. Wa may tawakkalallahu fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi dia. Hadza min minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi tadi kalam Al-Habib Umar bin Sikah tentang takwa, bagaimana istilahnya menungso-menungso sing takwa. Takwa itu dalam menjalankan ati dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan ganjarane kaya yang akeh. Jadi sekarang kan banyak kenapa takwa itu di waktu sholat Jumat perintah itu ucapan ittaqullah itu wajib. Dari beratnya misalnya sampai setiap Jumat itu dilingi terus. Ngono yurai ora iling Sampai dua-dua ittaqullah usikum wa nafsi ya bitaqwallah sing isih mudeng nek orang nglakoni bar ngono ya itu. Nah <laughs> subhanallah Makanya diingatkan setiap Jumat Gunane bentambah tambah Seringnya diucap berarti Sering pula kita bisa mengingat Maka orang saiki kadang nek dinasihati Allah apa oleh ngono Terus mudeng ya. <laughs> Iya. Lah mudeng ini mbok lakoni, ngono mbok ini mudeng apa ya apa percuma. Ya, mujib bisa jadi tawasul juga. Jadi nama itu tertulis. Contohnya paling gampang dirasa rasa tekan Adam tekan ini. Saya tak cerita aku, baik. tak cerita aku. Saya istilahnya kan orang kok oh, burung enak nabi ini kok bisa enak jenenge ini, kan ya. Kok bisa ngono ini Ini anak saya yang Umar Ini wong ini gini. Burung lahir tak jenenge. Engko nek lahir lanang tak kayak jeneng Umar, tak tempel kei jenenge Umar. Delalah bidane ngomong enggak bisa nih, Pak Ustaz ini anaknya wedok. Wedok ya Umar jenenge. Wis tak ngono ki karepmu, arep Umar ya kalem. Lho wedok masuk jenenge Umar wis ben wis nek jenenge sik. Ngono lho. Wong iku <laughs> lahir. Aku istilahnya waktu itu mungkin saya mendapatkan sesuatu impian bahwa aku bojomu ki arep nglahirke anak sing lanang jenenge Umar. Ngono. Wis tak awalane sik wong sing ngimpeni wong apik orang bidan wis sak jeneng bidan ini kok modele wedok ben wedok ya ana jeneng umat lahir lanang bidane ndelok aku kaget wong sekti <laughs> sekti apa oh, aku iki mimpi bukan sekti bukan saya tahu apa sih aku, ono SD ora bukan saya tahu dari itu Nama itu sudah tertulis dulu. Jadi jangan heran kalau Allah itu sudah menulis Nabi Muhammad namanya di surga. Mungkin <laughs> ya Allah, aku menungso ciptaan saya nulis jenenge ciptaan kok. Apalagi Allah penciptanya semua ini. Jadi Nabi Adam alaihissalam tawasul atas nama Nabi Muhammad. Di samping tawasul itu beliau tahu wong ini kok jenenge tertulis di pintu surga Allah Muhammad ini berarti wong hebat. Itu namanya sanjungan. Jadi kalau kita ini seperti tadi ya dengan telak. Tadi tadi itu saya mengatakan bahwa saya seorang pemimpin kebetulan punya orang yang saya cintai si A. Lah kepingin urusannya cepat ya tawasul karo si A. Caranya tawasul ya assalamualaikum si A sepindah silaturahmi ngono. Saping kalih kula nyuwun tulung jenengan. Mangke jenengan nah karung kayak teh. <laughs> Cepat serampung. Ini namanya tawasul nyanjung minta tolong rampung. <laughs> ya, silahkan lagi pertanyaan lain. Tidak ada pertanyaan. Apa sih lu apa? Tako oh dulu. Maksud saya kalau anu itu dipersiapkan pertanyaan karena pembahasan kita ini jelas di dalam hal, hal ini. Insya Allah apa yang mau ditanyakan lagi supaya bisa hidup majelis ini. Ini orang enak digosip aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Saya sedikit mau ingin bertanya. Hmm. Kalau nggak salah, kalau kita melawan orang tua itu jelas dosa besar ya. Melawan? Melawan orang tua. Oh, ya uh, saya dari kecil tidak pernah melawan orang tua. Tetapi ketika saya besar, saya nggak melawan, tetapi yang saya pegang itu benar. Saya murtad dari agama mereka, saya masuk Muslim. Dan orang tua menyumpahin saya sampai mati pun saya, kamu tidak akan mencium surga. Nah, saya berpikir apa yang saat ini saya alami itu mungkin juga uh, apa namanya doa dari orang tua tersebut yang saya tanyakan dalam muslim saya masuk Islam karena Allah karena saya banyak uh, cinta suara azan suara apapun yang membuat air mata saya keluar sebelum saya masuk ke, ke Islam saya mulai tanya bertanya kepada Ustadz apakah saya bisa masuk surga suatu hari karena kedua orang tua, tua tersebut sangat bersumpah saya untuk saya tidak masuk surga. Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Anda dari mana? Oh, yang kemarin ya, ya, ya, ya. Masya Allah malam minggu di Masjid Segaf kemarin. Masya Allah jazakallah. Jadi alhamdulillah pertanyaan ini Nama namanya siapa namanya? Nama Islam dari Majelis Ugama Islam Singapura, Oscar. Kalau nama yang lama George Gratuito. Asli dari? Saya kelahiran Makati. Uh, Makati Filipina. Filipina. Ayah saya orang Indonesia, ibu saya orang Filipina, ayah saya seorang pendeta besar ya. dan saya juga pendeta. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini saudara kita. Alhamdulillah pertanyaannya begini. Doa orang yang non muslim tidak akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali doa orang-orang yang mazlum, didolimi dalam urusan-urusan yang lain. Tapi kalau agama ini kan Anda di dalam kebenaran. Jadi doa mereka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala karena mereka mendoakan Anda untuk dalam ketidakbenaran. Kalau Anda Islam dan beliau orang tua itu Islam mendoakan seperti itu Anda akan cilaka. Tapi mereka menganggap bahwa agama itu adalah agama mereka, agama yang benar. Akhirnya mereka mengatakan kamu tidak akan masuk surga. Doa itu tidak akan didengar oleh Allah. Ya, yang kedua, saya minta Anda walaupun bagaimana, Anda harus berbuat baik kepada mereka. Harus, wajib tunjukkan kepada mereka bahwa Islam itu baik. Islam itu agama yang luar biasa. Di dalam Al-Quran telah disampaikan itu. Tidak boleh kita. Jadi berbuat kebaikan, eh, kejelekan-kejelekan. Kecuali dalam satu hal saja. Kita boleh tidak turut kepada mereka semenjak perintah. Itu perintah kepada kesyirikan. Perintah kepada agama itu tadi. Anda misalnya, ayo kamu kalau tidak ikut lagi ke agama kita kamu neraka jahanam. Itu jangan diturut. Tapi kalau perintah-perintah yang lain maaf. Dulu ada satu orang juga yang orang tuanya ini Nasrani, dan dia ada ada majelis jamaah itu Nasrani tiap hari Ahad pagi, Minggu pagi. Waktu itu si anak ini sama orang tuanya dianjurkan untuk menyediakan kursi untuk jamaat ini. Si anak ini tidak mau. Bagaimana sih yang menyediakan kursi sedangkan mereka-mereka itu nanti membaca Injil, membaca ini gitu. Berarti saya akan ikut campur di dalam dakwah mereka. Datang sama saya, saya bilang jangan. Silahkan kamu siapkan itu. Sampaikan ke ayah ibu kamu. Saya siap untuk menyediakan A ini, misalnya apa kursi dan sebagainya. Setelah itu nyinggir kamu. Setelah selesai kamu ambil lagi angkat itu, rapikan. Supaya orang tua itu merasa ringan. Kan kasihan kalau dia yang angkat kursi sendiri. Kamu sebagai anaknya tolong. Loh Habib itu kan berarti saya membantu dia dalam dakwah. Urusan dakwah lain kamu tidak turut campur. Urusan kamu adalah membantu ayah kamu menyediakan kursi. Subhanallah dengan cara begitu ayahnya masuk Islam. Jadi sebetulnya Islam itu la ikraha fiddin. Tidak ada agama paksaan di dalam Islam. Maaf-maaf sekali maaf. Islam itu tidak pernah keliling-keliling kemana-mana untuk mengajak Anda mungkin lebih tahu dari saya. Ajak-ajak dengan cara, ayo kamu masuk Islam, saya kasih ini. Kamu masuk Islam, tidak ada. Mau masuk Islam, silahkan, tidak mau, tidak masalah. Tidak ada paksaan. Karena Anda juga mengatakan bahwa saya ini sekarang masuk Islam karena Allah. Ujian itu pertama memang seperti itu. Anda bisa lihat bagaimana sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka masuk Islam orang tuanya dibunuh di depannya. Dia suruh membalik. Mereka mengatakan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sampai seperti itu. Jadi bukan ini. Bagaimana ini keimanan mereka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan ketaatan mereka kepada perintah-perintah Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena anda ini menjalankan perintah Allah, menjalankan aturan Rasul, doa orang tua seperti itu doa yang tidak akan diterima oleh Allah. Dan surga atau tidak itu tergantung amal kebaikan anda. Doa orang tua tadi bukan yang mengakibatkan anda nanti akan masuk ke dalam neraka, tetapi amal anda nantinya dalam aturan agama itulah yang akan membawa anda ke surga atau ke neraka tetapi kita yakin Allah itu maha pengasih Allah mengatakan rahmatku lebih dahulu daripada murkaku berarti kesempatan kita masuk surga itu masih luas jangan orang-orang Islam sekarang mengatakan neraka, neraka, semuanya neraka neraka itu insya Allah tidak untuk orang-orang seperti anda insya Allah untuk orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah orang-orang kufar Semenjak orang seperti anda mau taat kepada Allah Mau menjalankan perintahnya Mau mendekat kepadanya Mau memohon ampun kepadanya Surga terbuka Ya dikatakan di dalam Al-Quran hmm, <clears throat> uh, Allah memerintahkan Ramadan ini Bulan puasa ini Dengan dalil akhirnya Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kamaku kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya kamu mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa seperti tadi yang telah diterangkan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal aqwa'iddat lil muttaqin. Diberikan orang yang takwa juga. Jadi surga Anda nanti dengan ketakwaan Anda itu tadi. Siapa orang-orang yang takwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang menyedekahkan sesuatu di dalam keadaan dia lapang maupun sempit. Wal ghaidha orang yang bisa menahan apa namanya amarahnya, orang yang saling memaafkan. Insyaallah ada peluang banyak untuk menuju surga. Tetapi doa orang tua tadi karena orang tua masih belum memeluk agama Islam, doa itu tidak akan didengar. Tidak akan didengar. Kebaikan seorang non muslim sama Allah kira-kira diganjar enggak dikasih. Allah itu mengatakan barang siapa yang berbuat baik pasti akan mendapat pahala bagi mendapat ganjaran kebaikan. Manja'a bil hasanati falahu asyru amsalih. Barang siapa berbuat satu kebaikan akan diganjar sama Allah 10 kali lipat ya, gitu. Jadi semua bentuk kebaikan itu sama Allah pasti akan ada ganjarannya, imbalannya itu ada. Lah kalau orang kafir yang bukan Islam berbuat baik ditaksi sama Allah di muka bumi ini. Tidak mungkin sama Allah tidak dikasih. Semua orang berbuat baik pasti sama Allah dikasih. Kalau tidak memberi ganjaran Allah, tidak memberi balasan, berarti Allah ingkar janjinya. Allah ingkar janji. Jadi orang yang misalnya Ibu Teresia, misalnya siapa lagi orang-orang yang hebat-hebat itu, di dalam mereka itu ber, ber, bermasyarakat. Ibu Teresia orang hebat. Kebaikannya luar biasa. Dia mendapatkan Nobel, hadiah di Indonesia apa hadiah di dunia. Dia orang disanjung di dunia dia ingin apapun dikasih sama Allah. Dia diberi keinginan-keinginannya di muka bumi ini. Tetapi di akhirat dia tidak mendapatkan bagian. Bagiannya adalah neraka. Karena dia tidak mengucap La ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Di dunianya dapat. Kebaikan-kebaikan sama Allah tidak ditinggalkan begitu. Dikasih. Jadi istilahnya kalau diutamakan di dalam Al-Quran itu kasihan mereka ini bagikan binatang-binatang sembelihan Dikasih makan yang luar biasa supaya gemuk. Setelah gemuk dia disembelih. Begitu pula orang-orang ini dihidupkan di muka bumi ini dengan kebaikan-kebaikan dikasih rumah yang luar biasa, dikasih istri, dikasih ini, mobil apapun dikasih sama Allah. Tetapi setelah itu neraka tempatnya. Karena dia tidak mau ucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu tetapi tetap Allah kasih kebaikannya. Kadang kita sebagai umat Islam yang sudah baik segera mati Mobil aja gak bisa-bisa Kan kadang ada orang Islam Saya Bib juga Islam dari lahir Sampai sekarang gak bisa Membeli sepeda aja gak bisa Bagaimana Allah ini hari? Ini orang-orang yang tidak tahu agama Kalau dia tahu agama dia mengakini ya Alhamdulillah saya walaupun di sini tidak memiliki apa-apa Tetapi saya nanti akan di surga memiliki segala sesuatu di dalamnya Kenapa begitu? Karena Allah menjanjikan karena kebaikan dan kesabaran kita ini karena Muslim gitu. Jadi bukan kita nanti dijadikan potongan-potongan nanti digede-gedekan. Syukur-syukur dunianya dapat, akhiratnya surga. Wis paling enak. <laughs> Wis paling enak mati urip menunggu. Dunia hasanah ben akhirat ya hasanah. Ya jadi doa orang tua yang seperti itu melaknat-laknat kayak apa silahkan tetapi anda jangan sakit hati. Tidak boleh sakit hati dengan ucapan orang tua itu dan anda harus berbuat semaksimal mungkin kebaikan. Anda istilahnya dibunuh oleh orang tua silahkan ini, anda ini adalah hasil dari perkumpulan mereka berdua. Jadi seakan-akan seperti itu. Tidak, jangan takut. Gitu. Saya nanti ketemu dia takut. Saya nanti bakal dibunuh. Saya bakal diginikan. Saya tidak mungkin seperti itu. Allah yang akan menjaga anda. Dan anda insya Allah akan dikuatkan terus iman dan ketakwaan. Dan mudah-mudahan Allah dan anda termasuk orang yang hebat istilahnya di waktu yang setelah Anda mencari kebenaran, di situ Anda menemui kebenaran dan dari saat itu mulai tertulis kebaikan semuanya. Yang lalu kejelekan sama Allah dihilangkan, kebaikan dimasukkan ke dalam buku yang baru. Hebatnya itu, Allah luar biasa. Jadi terus saja malah, malah yang lainnya, wah aku nek ngono, belum ngerti aku biar kafir sih. <laughs> Ayo, bangkang saya kadang uang semanggi kidul ini ngono mirip. <laughs> <laughs> Jadi maksudnya tidak bisa dicari Memang ini semua kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Ada yang begini, ada yang begitu ya Silahkan Ya eh, eh, ada sesuatu jadi kita menghilangkan rasa ada. Kalau saya sendiri biasanya kadang kalau sholat ataupun kadang kalau nggak sholat ataupun ini itu muncul dengan sendirinya eh, kata-kata itu, kata-kata Yesus, kata-kata hmm. yang sifatnya uh, uh, apa ya batiniah itu hmm. hmm, hmm, hmm. ada perangannya. Ya, itu ya. bagaimana kita sebagai saya sendiri udah lama sekali juga bagaimana caranya untuk bisa menghilangkan. Anda ini juga tadinya juga dari iya, nasional. Ya, Hmm. Di mana tinggalnya? Saya tinggal di Waru. Waru. Iya. Sukarjo. Waru Sukarjo. Asli? Asli uh, belakang balai kota. Oh di Solo sih. Iya. Ya ya. Terima kasih. Bisikan-bisikan hmm, itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisikan-bisikan itu sering terjadi kepada bukan orang-orang yang anu, bukan cuma Anda. Banyak orang-orang yang merasa kadang ada bisikan itu. Caranya bagaimana menghilang lawan. Kadang bisikan-bisikan itu seakan-akan Anda mempunyai kesalahan yang besar kepada Tuhan Yesus. Kan kadang ada begitu. Kamu salah kamu, kamu begini, kamu ini, kamu ini. Itu bisikan siapa aja. Anda harus lawan betul. Anda harus lawan supaya Anda tidak terus nanti akhirnya timbul perperangan di dalam jiwa Anda ini. Setelah timbul perperangan di dalam jiwa Anda, timbullah satu permasalahan baru di dalam otak, stres. Akhirnya Anda tidak melakukan apa-apa nanti. Pernah terjadi di tempat saya ini juga Waktu saya di pasar Kliwon Itu ada satu orang yang setiap hari dia dibisiki Dia ini bekas orang tidak baik Suka mencuri, suka ini, suka itu Tahu-tahu dia itu dibisiki bahwa tangan kamu ini tangan setan Tangan kamu ini tangan yang akan masuk ke neraka Kamu ini banyak dosa dari tangan kamu Sebelum kamu masuk neraka Tangan kamu ini harus kamu putus dulu supaya kamu selamat masuk ke dalam surga. Itu bisikan itu cuma gitu terus. Tiap hari dia tidak bisa tidur. Kadang mau tidur bisikan itu timbul. Kadang mau sholat dielek-elek kamu percuma. Sholat kamu ini tidak mungkin akan membuat kamu ke surga. Kamu ini maling. Tangan kamu belum kamu potong tidak mungkin kamu bisa. Itu terus. Datang ke rumah saya nangis-nangis kesian. Pribun Habib. Datangnya nangis kenapa? Sudah keputus. Jadi tangan itu sudah diputus, dia tidak sadarkan diri waktu itu. Dia putus dengan tangan sendiri supaya dia merasa bahwa saya ini sudah betul-betul lunas hutang saya sama tangan ini karena tangan ini sering mencuri. Dibawa rumah sakit dewi, gelap dewi sampai <laughs> jadi tangannya tinggal satu putus. Ah inilah bisikan. Itu karena dituruti. Kalau saya waktu itu ada satu orang juga yang begitu. Saya bilang jangan, jangan tak temiling Wang. Ayo ngomong ngomong naik. Maksud saya itu cuma melatih supaya jiwa orang ini tidak terus begitu. Datang lagi sama saya, ayo ngomong ngomong naik. Tidak berani, lama kelamaan hilang. Karena itu karena itu bisikan naudzubillah min dalik. Maaf itu terjadi kadang orang-orang yang tadinya bekas tidak baik ingin baik itu kadang bisikan itu keluar. Setan ini tidak tinggal diam. Mas mas bisikan itu hati ini. Kamu ini usah jadi semua ngapain cuma kowe kurang ini. Jadi diarahkan kowe itu burung yang kuburan kono. Nanti dari sana sampai sana baru balik ke rumah ini cinta jenteni karung mbahe kono. Kuburan gitu terus dibuat pusing. Kamu tidak mungkin diampuni dosanya sama Allah sebelum kamu ini model ini. Itu urusan setan untuk bilang mendali Ya. Allah masih itu bisikan-bisikan itu untuk sementara Anda selalu mengatakan baca tasbih, baca takbir ya. Itu baca apa selawat, istighfar dan jangan terlalu ya. neng no bay, neng wis dinengke itu hilang dhewe misalnya kayak orang sholat itu wong sing was-was kan gitu usol usol usol usol usol terus rara Allahu akbar itu ya Allahu akbar wedi bisikannya dia ini urung-urung khusyuk gitu. us us us us apa Allahu akbar ya Allahu akbar ini ini bisikannya tak oh coba katakan Pengguru kusuk ora penting sih khusyuk. Gusti Allah orang ora khusyukku. kusukku, mana? ngono. lagi. iki. Sing cekok jadi ati ya terus pas salat ngomeli ora entek. Hei, khusyuk ni khusyuk. Pak tu Gusti Allah di sebelahmu. Jadi maksudnya itu waktu mau sholat itu kau yakin khusyuk ikhlas sakarmu bismillahi Allahu akbar langsung. Jadi nanti setelah Allahu akbar kita kuda model khusyuk ora Wah, ini model fasih genteng bis. Yo, eh, bismillah, bis nanti tur. Hei, eh, kowe iki kurang husu. Suasana kurang fasih baca Misi ini Akhirnya orang sholat-sholat mikiri bacaan ini fasih apa ora fasih. Lah nek wis ngono ngam-ngam tangal lahir orang masalah Gusti Allah ini mudeng. Aku kini arep maca ngain nyai. mau nyai. Lho pertama orang ora iso wong desa. Nganamta alaihim ghairil maghdubi alaihim orang apa Siapa bilang tidak boleh? Karena tidak bisa. Nek iso lah ora entuk ngono, ora iso kok. Mbok peksake kudu iya, ora malah ucel nak tenggorokane. Ya menungso di santai wae. Lah nek kepingin ora dilokke wong aja dadi imam. Lah wis dadi imam ngain, hmm, malah dadi lok wae monggo meneng wae wong kene orang ora patek pinteri aja minteri nah, malah ora patek pinter malah minteri Riku minder yo bismillah. Apa bisa saya bisa pimpin pimpin wah kali itu kabeh malah mumet. Jadi maaf di samping adab ini ini kita keluar dari pertanyaan. Adab seseorang itu coro itu kadang gini. Saya kan sering mau ratib adab eh rat maulid simtudur Para kiai atau para ulama kulino maca maulid berjanji. Neng nggon desa kono kuwi maulide dibaki. Lah aku ndelah kon mimpin. Lah kiai niku tulung pek jenengan mimpin dibak. Lah saya carane rada adab kuwi mau. Padahal memang ora iso. Arep temaki iku malah pedot kabeh bacarane. Pripun ngapunten Pak kiai. Ndelalah kula niki nembe rada flu, rada gerak-gerak, digerak-gerak kaya apa Hmm. Ada gerak, memang orang mau maca, paling tidak orang bawa bawa kacamata. Minta maaf Pak Kiai, saya kebetulan tidak kelihatan. Padahal ketok ya. Ngene-ngene, maaf saya tidak kelihatan. Daripada aku maca keliru kabeh. mau diomongke wong elek. Lah nek iso monggo, ngono lho. Ora iso dadi nek imam masjid barang yang ngono kuwi lho. Nek pah anu dijokke kon dadi imam malah terus kemari. Sofnya yang rapi. <laughs> Ya. Nek nek ngono nek fase. Kolosong yang rapi. Ayo coba diurunya yang, yang betul yang betul. Bahasa ngomong ayo mulai. Nah, jadi rapopo. Masalah dia itu bacaannya ditompok oleh si kuasa pasti diterima. Ya. Jadi itu nanti untuk menghilangkannya dilawan. Ya orang dilawan naudzubillah min dzalik. Saya ini dulu pernah di salat itu tiga atau empat itu mumet terus. Nganti tanganku tak ngene. Wis ben areng umpama. Nah, ini. Jadi tanggung ngene iki. Soalnya bangun diucul diucul lali. Jadi Allah loro yang tak orang kedua loro ini tiga yang ini Lagi Lagu orang tangannya banyak kalau orang wajib Ojo mbok ke masalah ini, Wong salate Arab ini, karemu arep ngene karemu Arab ini ya. Allah Akbar. Orang apa Coba sih ngomong orang entuk tak kamplengane. Entuk wae, cuman orang orang padha adate gitu. Karena tidak sesuai dengan aturannya. Aturan ini nih aku malah gini Lah, kira-kira sah tidak sah sapa sih mau ngerasa itu tidak termasuk syarat dan rukunnya ora nek Jadi saya nggak ngene, lali terus ini masalah. Lah setelah terus eling ya tak ya. Wis tak eling-eling terus tak eling-eling nek pas salat dhewe tak eling-eling tenan. Pas mau ngimami wedi dedekan ki loro kok telu. Tekan ngene. mumi ora mudeng aku bingung ngurusi kuwi. Ora khusyuk, Bet. Ya memang ora sing khusyuk. Ayo aja kemaki kowe ngomong aku iso salat khusyuk. Tak kamlengane kene ya. Wong salat khusyuk sapa? Wis to sing penting kowe salat to, masalah khusyuk kok lak teko dhewe. Kon salat ora gelem salat ngenteni khusyuk. Lah kapan khusuke? Ora dalan-dalan salat to, sik kok lak mlebu khusyuk. Wis doakno kabeh khusyuk, Mlebu surga masih dilawan terus, Mas. Lawan. Nek jenengan pas kebetulan tegang betul ngawen buka Quran. Nanti Quran malah percuma gue mau Quran gue mengingkari Tuhan Yesus misalnya. orang apa Setan menengo bahaya. bagian gue karena aku ning akhirat lawan karena aku ning lawan gue ora gue Kowe ning akhirat benek aku mlebu surga berarti aku menang lawan gue jadi meneng surga aja kemaki karena setan ngerti. jadi nek dia urip ya aja gaya aku iso nglantang setan. Ayo setan tak ketantange orang mungkin bisa menang. Bisa. senang. Nek jenengan pun mlebu surga berarti jenengan pun bisa menang kalau senang. Tapi belum masuk surga iji iso kalah. Setan masya Allah luar biasa. <laughs> Setan awak dhewe ngaji Yasin, setan wong sepuluh Yasin. Pengen Jadi aja kemari ya pertanyaan terakhir. Yang mau dimakan di sini boleh, silahkan. Hmm. Amit, amit, amit ya. Mengapa sahabat Rasulullah itu kamu mau ibadah ikatlah kau pautamu baru bertawakal dan tanyakan masalah hmm. <laughs> Iya. Tawakali dia ya pakai aturan gitu loh maksudnya ya kau yang menunggu mau. Maksudnya tawakal, saya penjelasannya gini aja. Namanya orang tawakal itu contoh gini. Saya punya rumah, syariatnya itu kudu dilakoni sik. Gayo pintu kuncien Orang di digawe pintu belak blakan kafe, Lihat ya ora cocok nah, ini bukan tawakal. Syar jadi ada tawakal ini syariat itu dilakoni sik. Syariatnya apa? Kudu enek pintune, terus tuku gembok, ceklok. Lah baru ya Allah saya berpasrah pada dirimu. Lakoni sik. Terus terus langsung dibuka biak ngono TV loro nenggon dalan. Duit lima newtonan dok. Ya Allah, kami pasrahkan kepadamu uang lima juta di sana. Dan kami pasrahkan dua TV yang ada di perapatan sana. <laughs> Ini mah bisa terek. Itu kok maaf, tawa kalau mau memuratkan diri lah. Sama-sama. Kurang siji. Sama-sama <laughs> kurang siji. Nah, namanya tawakal itu maksudnya harus ada aturan. Aturannya apa syariatnya dalam esek. Seperti orang kepingin khusyuk dalam sholat Sari atau dalaknya saya usolli Farla mono Ah kita gitu situ khusyuk eh Jadi yang Rasul sendiri itu eh, Egel eh, ya Muhammad Tali yang kui Lo unta ini bukan bukan lagi unta Ini buruk Buruk ini tidak mungkin mencolot yang dinding Manut Tapi di situ Nabi Muhammad di suruh Allah Subhanahu wa taala nyincang budak kuwi gunane napa kajenge mengki umat Nabi Muhammad ini tawa kalau ora keliru Buram itu tidak mungkin neng dinding. Lawa itu si gembok kadang si layak Lah yang ngono iki tawakale piye? <laughs> Wis tak tawakal kita tenanan lagi. iki. Wis tak gembok lah keros gara sing dipikir gembok eh, Wis ya. Bagaimana rumah kamu? Wis tak gembok sama meneh gembok. Nek karo sirahmu gede gemboke iki. <laughs> Malah nyirah-nyirahke iki. Gede gembok iki tak kuwi nek ceplak dia tawakalnya karo gembok. Delalah malinge pinter, halah gebok kaya ngene tik nah, mlebu. Lho kok ijek kehilangan nah, bengak-bengok. Tapi nek wong ning tawakal, ayah saya dulu oma ini jendelane kira-kira 24. Jendela cilik-cilik. Atas bawah bukaan ini, ini, bukaan ini. <laughs> itu nek tiap mau tidur itu, ngunci satu-satu dikunci. Cekelok digiat dorok yang ngene wis, dorok ini terus talang. karena maca ayat kursi. Allahu la ilaha illa wa qayyub ya la ta'khudhu sinatun ngono terus 24 jendela dan nek carane wong wah kuwi imam masjid wong apik berarti serasa nganggo diceploke tutup ngono tok cukup mung dijogo Allah <laughs> iya kan ngono ta menurut menungso model anyar Lah memang Allah itu menjaga segala sesuatu tapi katanya Allah ya syariat iki lakokno sik. Contohnya Rasulullah SAW ya Rasulullah dongake supaya saya ini sugih misalnya. Lah kuwi aku ke ndongake bang ono aku karo sujudmu. Rasulullah kan nek kowe kepingin tak kafe kafe hajatmu kabul, kepingin kafe anu ayo ya wangono karo salatmu. Kowe salat sik, oh, ora salat kok ndongake. Lah manusia lagi kan uh masya allah ampuh, orang enek wong ampuh. Sing ampuh ya Allah semuanya wa orang Wong ora salat kok iso ampuh iso kok. Ampuh ngapusane. Ya Allah. Ada lagi? Tidak ada ditutup lain. Bah baru kesel baru. Alhamdulillah, masya Allah, ya Ustaz masya Allah, minta maaf. Sebetulnya Ustaz sorry bisa mengisi juga di sini. Alhamdulillah, Pak Khalid ada di sini juga, masya Allah. Dan hari ini pestanya Gus Karim nih, Gus Anim. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah SWT memberi keberkahan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. الله الله الله الله الله الله الله أشهد أن لا نداء فرض شهر رمضان هذه سنتي لله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم يا الله يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين ارحمنا وارحم الحاضرين ارحمنا وارحم المسلمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة بالدين والدنيا والآخرة Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'in, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Allahumma Ya Allah, kami yang kumpul di malam yang penuh rahmat dan berkah ini, di bulan Ramadan yang maha bayarat, ya bulan Ramadan karim ini, bulan Ramadan ya Rabbi malam-malam maghfirah, kami berharap dan mengadahkan tangan-tangan ini di pintu rahmatmu, kami mengharap ampunan darimu, kami mengharap kasih sayangmu, kami mengharap pemberian-pemberian kebaikan darimu Allahumma ya Allah jadikan kami tergolong manusia yang baik dan selalu mendapat kebaikan serta selalu mengamalkan kebaikan dan kumpul bersama manusia-manusia yang baik serta kelak di akhirat ya Allah dapat kumpul bersama manusia terbaik Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma ya Allah jadikan kami semua selamat di dunia wal akhirah Jadikan sisa-sisa umur kami ini sisa umur yang bermanfaat Sisa umur yang dapat kami manfaatkan sebaik mungkin ya Allah Jadikan semua ibadah-ibadah siang kami ibadah yang kau terima Ibadah qiyamul lail kami ibadah yang kau terima Ibadah kiraatul quran kami ibadah yang kau terima Jadikan semua ya Allah amal-amal ibadah kami amal-amal ibadah yang kau terima yang akan menghapus semua dosa, yang akan menghapus semua bentuk kesalahan. Wahai Tuhan kami yang maha pengasih lagi maha penyayang, selamatkan kami, panjangkan umur kami, sehatkan kami, dan ibu bapa kami, keluarga kami, anak cucu kami, jamaah ahbabul mustafa kami, pendengar-pendengar radio Al-Hidayah dan radio FR Rakosa FM Ya merah Rahimin. Jadikan semuanya mendapatkan keberkahan Jadikan semuanya mendapatkan ampunan Jadikan semuanya mendapatkan keridoan dan kenikmatan Ya Rabb ridhoilah semua amal ibadah kami Jadikan semua kebaikan-kebaikan kami ini dapat menutup semua kejelekan yang pernah kami lakukan Jadikan semua kekurangan-kekurangan kami ini Ya Allah Ya Arhamar Rahimin dapat tertutup dengan amal-amal kebaikan yang kami lakukan di saat-saat ini Jadikan semua ya Allah, ya Allah, ya Allah yang mengadakan tangan di saat ini. Kau jadikan tangan-tangan ini kelak bisa mencium tangan kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. di mana di tempat yauma la yanfa'u malun wala banun di tempat ya Allah yauma la yanfa'u wala malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim di saat itu Rasulullah memanggil kami di saat itu Rasulullah memberi syafaat kami Allahumma ya Allah jadikan Rasulullah pemberi syafaat kami kelak di, malam di waktu ya Rabb di waktu-waktu seperti itu ya Arhamar Rahimin di waktu-waktu kami membutuhkan pertolongan Ya Allah jadikan Rasul memenolong kami Allahumma ya Allah ya Arhamar Rahimin jadikan semua amal-amal kami ini amal yang menggembirakan kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kami dapat mengetahui yang hak dan batil dikenakan Rasulullah ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin berilah kemudahan bagi kami dan seluruh yang hadir dan yang mendengarkan acara ini untuk berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana perjumpaan al-Imam Muhammad al-Busiri kepada Rasulullah untuk berjumpa kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai perjumpaan ya Allah orang-orang yang saleh kepada Rasul Muhammad ya Rabb jadikan ya Rabb amal-amal kami ini menjadi amal-amal yang akan membawa kegembiraan Rasulullah sebagaimana Rasulullah gembira dengan para sahabatnya. Allahumma ya Allah jadikan semua bentuk ibadah kami ini bentuk ibadah yang akan membawa kami ya Allah ya Rahman ya Rahim ke surgamu ghairi hisab ke surgamu ghairi hisab Allahumma ya Allah di malam-malam ampunan ini kami yakin engkau telah mengampuni sekian banyak daripada umat Nabi Muhammad ikutkan kami ke golongan orang-orang yang telah kau ampuni ikutkan kami ke golongan orang-orang yang telah kau ampuni dari semua kesalahan dan dosa Allahumma ya Allah engkau adalah Tuhan kami yang maha baik Maha pengasih lagi maha penyayang Di malam-malam ini engkau menurunkan rahmah Ya Allah Berilah kepada kami rahmat-rahmatmu Allahumma hayaha Nahnu nad'uka kama amartana Fastijib lana kama wa'atana Innaka la tuklifu al Rabbana atina bid dunya husanana Wabil bil akhirati hasanatan wa ala ya Allah selamatkan kehidupan rumah tangga kami selamatkan selamatkan anak cucu kami dari fitnah fitnah di dunia fitnah di syaitan fitnah di dajjal fitnah di zaman ya Allah ya Allah selamatkan negeri yang kami cintai ini pula selamatkan seluruh bangsa kami selamatkan seluruh pemimpin kami selamatkan seluruh ulama kami selamatkan seluruh ulama kami selamatkan seluruh saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air ini Ya Allah, Ya Allah dari bencana dan musibah Dari bencana dan musibah Dan murahkan rezeki bagi kami dan mereka Rezeki yang banyak halal barakah manfaat dunia wal akhirah Rezeki yang akan menyelamatkan kami dan mereka Rezeki yang akan menyelesaikan hutang-hutang kami dan mereka Rezeki yang akan menyelamatkan kami dan menuhi orang ya mengajak kami Untuk berbuat semua bentuk kebaikan Rezeki yang akan mengantarkan kami menunaikan ibadah haji dan umrah Serta berziarah di Medina Al-Munawarah ya Allah Jadikan Ramadan-Ramadan yang akan datang kami berada di tanah suci Mekah wal Madinah. Jadikan ya Allah bulan-bulan Ramadan yang akan datang kami berada di tempat-tempat yang mulia. Allahumma ya Allah ya Rabb arinal haqqa haqqan wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Rabb bagi seluruh pendengar yang ada di rumah-rumah mereka Ya Allah Sayangilah mereka, cintailah mereka Sabarkan kehidupan Ya Rabb mereka Dalam menempuh kehidupan-kehidupan ini Jadikan mereka bahagia Jadikan mereka senang Jadikan mereka mendapat bagian Sebagaimana bagian orang-orang yang menghadiri acara di malam hari ini Allahumma Ya Allah Jadikan kami dan keluarga kami semua Min ahli Al-Quran Min ahli solah, Min ahli ibadah min ahli ilm, min ahli khair, min ahli sunnah wal jamaah. Panjangkan umur kami dalam kesehatan, ketaatan, kenikmatan, ketenangan dan ketentraman. Akhirilah usia kami dengan husnul khatimah, dengan husnul khatimah, dengan husnul khatimah. Kami ingin semua kami dan jamaah kami ini di surga kumpul ya Allah kumpul di surga ya Allah Walaupun kami berbeda, walaupun kami penuh dengan dosa Tetapi harapan kami sangat besar Karena engkau Tuhan yang akan mengumpulkan kami kelak di akhirat Jadikan kami ya Allah berkelompok-kelompok masuk ke dalam surgamu bersama kelompok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para syuhada wa salihin dan kami berdoa sebagai seluruh ahli kubur minal muslimin muslimat mereka yang ada di dalam kuburnya terutama orang-orang tua kami, terutama bapak ibu kami, keluarga kami, jamaah kami yang telah meninggal dunia. Jadikan kubur-kubur mereka lapang, kubur-kubur mereka penuh dengan rahmat, kubur-kubur mereka penuh dengan manfaat. Jadikan kubur mereka ya Allah bagaikan taman-taman surga. Jauhkan mereka dari siksa kubur, dekatkan mereka dengan kenikmatan dan keridhaan hingga mereka kelak bisa kumpul bersama kami dan Rasulmu Muhammad di surga bila hari hisab. Hakim Nabi wa man yuhibbun Nabi wa ila hadratin Nabi bisirr al-Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا لا لا لا فتب علينا توبا تمسيل كل حوبا واسكن من العورات آمين الروات واغفر لوالدينا ربي والآن والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا بالمصطفى الرسول يرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عدا وآله وصحبه لا طش الشهر الحمد لله بالبدء والتنام تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم Alhamdulillah acara demi acara telah berjalan dengan baik Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami Bermanfaat bagi yang hadir Bermanfaat bagi yang mendengarkan melalui radio Mudah-mudahan Allah selalu mengumpulkan kita selalu di wadah-wadah Fikir, wadah ingat kepada Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walafu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu insyaAllah besok malam. InsyaAllah besok malam kita ketemu lagi. Yang mau dimakan di sini boleh, yang mau dibawa pulang juga boleh. Bagi yang di rumah sekarang menunya sudah jam 2 kurang 5 menit yang mau masak-masak nggih monggo. Nek kepengin sego bukusan semanggi gitu nggih mang mriki. Bismillah. aku, Assalamualaikum. Terima kasih sahabat, masih bersama di 107,6 Radio Al-Hidayah FM. Kita lanjutkan kebersamaan kita. Media dakwah menjalin uhwah Radio Al-Hidayah على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 107.6 Radio Al-Hidayah FM Media dakwah menjalin ukhuwah Masih dipancar luaskan dari Geria Al-Hidayah Dari Jalan Raya Solo Bor nomor 38 Solo Selamat pagi sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada telah kita ikuti bersama siaran langsung Ramadanan Indah di pagi kali ini di kediaman guru kita Al Habib Syaikh bin Abdul Qadir Asgar Semoga bisa bermanfaat meningkatkan ilmu iman dan takwa kita, bisa meningkatkan rasa cinta kita kepada Al Mustafa Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan berakhirnya pengajian tadi maka berakhir pula kebersamaan kita di kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih dan apabila ada kurangnya Asyik dan kru yang bertugas mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirnya dari Gria Al Hidayah dari Jalan Raya Solo nomor 38 Solo, Asyidik mohon pamit undur diri.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 107,6 Radio Al-Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah.